بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وعن أبي يحيى سهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكره فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه عن أبي يحيى سهيب بن سنان رضي الله عنه قال Kala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW Ajaban Ini menjadi maf'ul mutlak ini ya Ajaban Menakjubkan sekali Kalau sudah menakjubkan itu karena hebat berarti. Karena istimewa li amril mukmin terhadap urusannya orang mukmin. Urusan orang mukmin tapi yang al-kamil yang sempurna ini. Bukan orang mukmin yang secara umum tapi yang sempurna. Inna amrahu kullahu lahu khair karena segala urusannya bagi itu orang mukmin khair, baik semuanya. Menguntungkan semuanya orang mukmin ini. Keadaan apapun menguntungkan itu orang mukmin. Walaysa dalika li ahad dan tidaklah itu terjadi pada satupun orang illa lil mukmin kecuali lil mukmin bagi orang mu mukmin. Yang enggak mukmin tidak mungkin akan bisa mendapatkan khair ini. Jadi kalau bahasa Jawanya kesandung keuntungan kemana-mana. Saking be eh, seperti kesandung batu itu. Kenapa in asobat hujika mengenak kepada orang mukmin sarau kebahagiaan rezekinya lancar, dapat anak, dapat jodoh, dapat pekerjaan, dapat itu, dapat ini in asabathu sarra'u syakaro. Bersyukur orang mukmin itu. Fakana khairan, maka ada syukurnya dari itu khairan adalah menjadi satu kebaikan lahu bagi orang mukmin. Pahala. Wa in asabathu dan jika mengena kepada orang mukmin darra'u kesusahan Hah? rumahnya terbakar kecelakaan urusan yang enggak seneng enggak Sobaro, sabar orang mukmin itu. Fakana dan ada itu kesabaran khairan lahu adalah kebaikan bagi orang mu mukmin. Orang mukmin itu bermodalkan syukur dan sabar untung terus. Dapat nikmat syukur pahala. Dapat ujian sabar pahala. Nah kalau dapat nikmat lupa, lain lagi. Dapat ibtila kemudian marah, lain lagi. Akhirnya tidak khairan syaron Kalau dia dapat nikmat, nikmatnya menghasilkan murka Allah. Kenapa? Karena dia mensyukuri nikmat. Kalau dia mendapatkan ibtila ujian dari Allah, ujian yang nggak diangkat, dia sakit, malah mendapat murka Allah. Kenapa? Tidak diterima dengan sabar. Hmm, karena itu kita harus paham kapan kita bersyukur, kapan kita bersah bersabar. Nah, <clears throat> kalau sabar banyak yang mampu masih. Inti sakit sabar. Inti nggak punya duit sabar. Tapi kalau syukur jarang yang mampu itu. Karena itu dikatakan wagolilun min dia syakur. Jarang yang mampu. Kalau sabar, tidak ada makanan sabar, nahan lapar, masih mampu. Punya duit, uh, langsung dolek panganan sing enak. Seandainya dia makan seadanya, yang lainnya untuk sedekah, wah itu syukur itu. Hebat itu. Nah, ini jarang yang ada mampu karena itu sedikit di antara hamba Allah yang syakur, yang ahli syukur. Baik, apa itu syukur? Syukur sorafun ni'mah fima khulik li ajli, menggunakan nikmat sesuai dengan yang Allah fungsikan untuk diciptakan itu. Fungsi daripada yang diciptakan oleh Allah dilaksanakan itu namanya syukur. Allah menciptakan mata untuk apa? Oh, digunakan baca Quran. Oh, digunakan untuk memandang orang tua dengan rasa hormat, memandang wajah orang-orang soleh dengan rasa cinta. Itu syukur. Oh, dibuat film, ngelihat film porno melihat perempuan ajnabiyah atau melihat laki-laki ajnabi itu berarti kufur daripada nikmat. Kalau sabar itu apa? Habsun nafas, mencegah jiwa huh? daripada tersakut, daripada tidak setuju, daripada takdir Allah dan godok Allah. Artinya ketika dia tadi itu sabar, ini sudah keputusan Tuhan mau diapakan. Malah di antara mereka ketika mendapat ibtidah lebih top lagi nih, syukur. Karena mereka melihat hagigoh ibtila itu. Sama dengan santri ketika diuji sama gurunya. Syukur, Alhamdulillah. Berarti guru ini perhatian sama aku. Aku diuji. Ketika ditegur sama orang tuanya, alhamdulillah berarti cinta orang tua itu kepada ah, kepada aku. Syukur dia. Begitu juga di antara hamba Allah ada yang ketika sakit syukur, alhamdulillah berarti Allah akan berikan pahala besar kepada aku. Dikatakan darbul habib mahbub pukulan kekasih menyenangkan. Kalau inti senang sama soal dipukul teblek, plop, tertawa ini. Huh? Senang gitu. Kenapa? Dorbul Habib, Dorbul Adu, tugu-tuguan itu. Zaat jadinya. Huh? Karena itu di antara mereka ketika sakit Dipanggilkan dokter tidak mau eman gitu. Kalau ente dijiwet sama kekasih kamu, seneng itu tertawa masih biru. Senyum kamu. Hah? Coba kalau kelang, kelanggrang gigit sedikit aja, wah pukul habis. Pate ini kelanggangnya. Kenapa? Kurang ajar. Kurang kerangkang suruh ya tak adab, kurang ajar. Begitulah mereka menerima ibtila dari Allah adalah sebagai satu bentuk ah, rahmah dari Allah kepada dia. Bukan nikmat, tapi bentuk rahmah dari Allah kepada kepada dia dan dia syukur alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Hmm. Satu lagi. وعن أنس رضي الله عنه قال لما سكل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وأركب أبتاه فقال لها وكرب أبتاه وكرب أبتاه فقال لها laisa ala abiki karbun ba'dal yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabbah da'a ya abata man jannatul firdaus ma'wa min jannatul firdaus ma'wa ya abata ila jibrila nan'ah falamma dufina qalat fatimah radiyallahu anha ya anas atabat anfusukum an tahsyu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turab. Hmm. Daripada Anas radhiyallahu anhu lamma thaqulan nabi ketika berat Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya sakit parah saat itu mendekati ajal ja'ala yataghashshahul karbu maka terjadi Nabi waktu itu sakit benar-benar parah sudah ini ibarah daripada sakaratil maut. Hah? Nabi sudah mendekati ajalnya. Fagalat Fatimah maka berkata Siti Fatimah, "Wa karba abata." Betapa sakitnya ayahku begitu. Karena sakit yang diderita oleh Nabi itu lebih daripada yang lainnya ya. Hmm, lebih diderita orang lainnya. Kenapa? Karena Nabi itu adalah manusia paling sabar. Ketika beliau sakit, sakitnya itu dobel. Sampai pernah Rasulullah disambangi begitu, selimutnya panas. Menembus panas daripada bajunya sama selimutnya. Jasad ya, Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Anda panas. katu aku ya Rasulullah. Kamu kan sakit panas ya Rasul. Ini, Inni aku mithil aku yu'akur rajulani minggum kata Nabi. Aku ini kalau sakit panas double dua kali lipat daripada orang di antara kamu yang sangat sangat panas. Kenapa? Karena dikatakan asyadul ibtila al ambia, asyaddun nas balaan al ambia, Manusia yang paling mendapatkan ujian Allah itu para nabi. Jadi nabi itu duduk berarti manja-manjaan hidupnya harus siap banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa Nabi kok ada sakaratul maut? Ya itu ujian bagi Rasul. Malah Nabi ketika merasakan sakaratul maut tanya ya Jibril, apakah umatku demikian juga merasakan sakaratul maut? Ya Rasul, ini cara terbaik karena Anda makhluk yang terbaik. Malah memohon kepada Allah, ya Allah separuh sakit sakaratul maut umatku aku tanggung sallallahu alaihi wasallam. Wa karba abata Siti Fatimah menyatakan ya Allah alangkah sakitnya ayahku. Bagaimana jawaban Nabi? Bagara laisa ala abiki karbun ba'dal yawm. Ayahmu tidak akan sakit setelah hari ini. Karena setelah ini mati. Hah? Setelah ini meninggal dunia, ayahmu nggak ada sakit. Ya memang di dunia itu sakit. Setelah itu tidak akan sakit. Falamma mata, maka ketika meninggal Rasulullah qalat, maka berkata Siti Fatimah, "Ya abata ajaba rabban da'a." Aduh ayah katanya. Dipanggil sama Tuhannya, kemudian menyambut panggilan Tuhannya. Udah meninggalkan semuanya. Hmm. Asalnya Rasulullah SAW ketika didatangi malaikat Israel dan malaikat Israel menyatakan jitu zairan wa gabidan in adinta. Ya Rasul, aku datang ziarah kepadamu dan juga mencabut nyawamu jika kamu mengizini, kalau kamu berkenan. Nabi masih gelisah gitu. Aina Jibril? Mana Jibril? Akhirnya datang Jibril. Apa yang digelisahkan oleh Nabi? Man li ummati min ba'di Rasulullah. Siapa nanti yang akan ngurusi umatku setelah wafatku ya Jibril. Pingin mati Rasulullah, tapi mikir umatnya gimana nih kalau ditinggal. Gak bisa jawab Jibril kembali akhirnya mendapatkan perintah dari Allah akhir Habib Muhammadan anni la ukhzihi fi ummati abada. Kasih tahu ah kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyanyiakan umatnya sama sekali. Malah sambil dikatakan wa inni wa innal jannata muharramatun huh? Ah, 'alal anbiya'i wa umamihi qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Dan sudah dinyatakan oleh Allah, surga itu diharamkan atas para nabi dan umatnya sebelum engkau dan umatmu memasukinya. Baru setelah itu al-an tabat ar-rafiqul a'la. Kata Nabi, sekarang aku tenang. Aku pilih ingin bersanding ada di sanding ada ada, ada di bersama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lebih milih mati. Nah, kenapa? Karena sudah kembali kepada Tuhannya yang mencintainya dan beliau adalah sebagai kekasihnya. Kemudian Siti Fatimah juga menyatakan ya abada jannatul firdausi ma'wa. Aduh haya. Surga Firdaus akan menjadi tempatnya. Dia meninggalkan bumi, dia akan bertempat ada di surga Firdaus. Ya abada ila Jibril nan'ah. Aduh ayah, kepada Jibril aku sekarang mengadukan nan nan'ah kabar kematian itu na'yun namanya. Nah ini menunjukkan boleh manusia tadi itu menampakkan kesedihannya boleh. Asal jangan sampai menjerit-jerit begitu atau tidak setuju atau kalimat-kalimat yang tidak layak bagi orang mukmin. Menjerit-jerit begitu karena kematian tidak boleh. Atau misalnya idhar suhud eh, seakan-akan tidak setuju ada yang meninggal tadi tidak boleh eh, atau misalnya kalimat-kalimat siapa yang akan berarti aku lagi wes aku percuma hidup aku mati ya wes ya, tidak benar itu eh? kemudian Ketika Rasulullah SAW dikubur, Siti Fatimah menyaksikan ayahnya udah diuruk dengan tanah. Rasulullah diuruk dengan tanah. Hah? Malah Siti Fatimah menegur. Ini karena ibarat orang itu sudah sok saat itu. Atabat anfusukum antahtu ala Rasulullah SAW at-turat. Apakah tega kamu? Tegel hati kamu, tega kamu kamu nguruk tanah ada di jasad Rasulullah saw. Padahal itu harus ya, harus dilakukan cuma karena memang Siti Fatimah ini sudah ndak apa namanya ndak ada yang paling disenangi kecuali bertemu dengan ayahnya saat, saat kehidupannya di atas dunia. Karena itu ketika Rasulullah dalam sakaratul maut nangis Siti Fatimah, ya Allah kita berpisah bentar lagi. Hah? Ketika sakit waktu itu. Kemudian Siti Fatimah dipanggil sama Nabi di BCI. E. Nangis Siti Fatimah. Kemudian setelah itu di BCI e lagi. Senyum Siti Fatimah. Ditanya, kenapa anda pertama nangis, kedua senyum? Setelah wafatnya Nabi, setelah dikubur Nabi. Bilang, Nabi ayahku ngasih kabar aku sebentar lagi mati. Nangis aku. Tapi setelah itu aku dipanggil lagi dikasih tahu engkau pertama yang menyusul aku. Senyum. Kenapa? Percuma hidup tanpa Rasulullah bagi Siti Fatimah. Lebih baik mati berkumpul bersama Rasulullah SAW. Karena itu setelah diriwayatkan setelah Nabi meninggal belum pernah Siti Fatimah senyum setelah itu. Sampai beliau meninggal dunia 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Ini dalam hadis ini diterangkan falamadu binaqalat Fatimah ini apa Siti Fatimah itu hadir pada pemakaman dan bagaimana hukumnya perempuan itu hadir pada waktu pemakaman seperti uh, yang terjadi sekarang banyak di tempat-tempat Rasulullah dimakamkan bukan ada di makanan umum. Rasulullah dimakamkan ada di rumah beliau di kamar beliau. Karena itu ada kemungkinan Siti Fatimah waktu itu melihat walaupun tidak dari dekat ataupun juga Siti Fatimah karena memang idhar e, takbir anil huzun bukan i'tirad bukan karena Siti Fatimah itu menegur karena enggak setuju ayahnya dikubur tapi artinya bagaimana e, keluh kesahnya tadi itu Siti Fatimah jadi ada ihtimal itu Siti Fatimah melihat ada ihtimal tidak melihat nggak ada masalah kan hmm, karena memang dikuburnya bukan di pemakaman umum yang terjadi perempuan kalau perempuan hatir. ngubur tadi itu ya nggak benar kalau sekarang tadi itu tidak ada tasyrik pertama yang kedua ada ikhtilat antara rijal dan nisa itu sudah jelas hmm.